Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letak negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Aki Sangkala, Kijaro, Kikuta dan Batara sepakat untuk menghadapi Mak Rompang. Bahkan mereka bersiap untuk menghancurkan Mak Rompang demi amannya desa Bojong Nangka. Karena mereka tidak mau ada lagi penduduk yang tewas seperti yang dialami oleh pasangan Ganjar dan Kinah. Namun kini mereka belum tahu bagaimana caranya menghancurkan Mak Rompang yang sangat sakti itu. Lalu dengan hati-hati, Aki Sangkala memanggil Mak Rompang untuk mengetahui di mana sebenarnya Mak Rompang itu bersemayam. Kau sudah siap untuk pergi ke rumah Mak Rompang itu, Batara? Sudah, Aki. Karena rumah itulah yang baru kita ketahui tempat persemayaman Mak Rompang. Kau sudah siap untuk menghadapi dia rupanya. Sudah, Ki Sanggala. Aku sudah siap untuk menghancurkannya malam ini. Aku akan membalaskan kekecewaan Kinah dan Ganjar. Juga aku sudah siap untuk membalaskan dendam orang-orang desa Sendang Karang dan juga orang-orang yang pernah dibunuh oleh Marompang, termasuk guru dan kakek guruku. Semangatmu hebat sekali, Batara. Sehingga harapanku, juga harapan orang-orang desa Pojong Nangka, tidak sia-sia bila diletakkan di pundakmu. Terima kasih Aki Sangkala. Tentu harapanku dan juga harapan semua orang, kau tidak terbunuh dalam pembalasan dendam ini, Batara. Aku juga berharap begitu, Aki. Tapi kalau nasibku harus mati di tangan Marompang, apa boleh buat? Aku akan terima nasib buruk seperti itu. Kalau sebenarnya aku juga tidak menghendaki. Untuk itu, aku tidak bisa menemanimu ke sana, Batara. Karena aku tidak bisa pergi dengan badan kasarku. Walau sebenarnya aku ingin sekali mendampingimu, dan untuk itu, aku titip ini padamu. Ah, terimalah. Apa ini, Aki? <laughs> Sebuah keris kecil. Ya, semoga ada gunanya bagimu. Ah, terima kasih. Aku belum pernah melihat keris kecil ini. Tapi siapa tahu keris ini ada gunanya bagiku nanti. Terima kasih, Aki. Aku akan berangkat sekarang. Ya, <laughs> silahkan. Aku dan yang lain-lain tetap akan menunggumu di kuburan ini. Terima kasih. Doakan aku. Ya. Ah, sebentar lagi aku akan sampai di rumah Maropang itu. Yuk! Ya. Aku sudah sampai di halaman rumah. Suasana di sini masih siang. Walau ketika aku berada di kuburan tadi, hari sudah larut malam. Halaman rumah ini diselimuti kabut, sehingga rumah itu tampak samar-samar olehku. Bagus. Sudah datang kau mengantarkan nyawamu padaku. Aku datang untuk menghancurkanmu. hebat benar kata-katamu. Tapi mari kita buktikan. Cuk! Tiba-tiba rumah itu hilang. Tiba-tiba sekelilingku menjadi gelap. <laughs> Kau sekarang seperti orang buta kan, Batara? Sialan. Belum apa-apa sudah diserang seperti ini. Sehingga aku berada di dalam gelap. Aku tidak akan bisa menghadapi serangannya. Kalau dia tiba-tiba menyerangku. Hmm. Dengan mudah kau akan bisa aku bunuh sehingga kau akan menyusul gurumu ke alam baka. Dia bicara dari arah samping kiriku. Aku yakin kalau serangannya akan berasal dari samping kiri. Hiat! Aduh! Belum apa-apa kau sudah jatuh, Batara. Tiba-tiba saja dia menendangku dari arah depan. Hiya, Aku senang berhadapan denganmu, Batara. Persis seperti kucing sedang mempermainkan tikus. Aku benar-benar dalam bahaya. Bahkan aku bisa mati bila terus-terusan diserang seperti ini. Oh, apakah iya aku harus mati lebih hina dari guruku? Hmm, aku mendengar sebilah senjata dicabut dari sarungnya. Kau dengar aku mencabut pedang dari sarungnya? Hmm? Suara Mak Rompang ada di depanku. Hari ini kepalamu akan aku kirim ke desa Sendang Karang. Baik. Aku tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan diri dengan sebilah keris kecil pemberian Aki sangkal ini. keris ini mengeluarkan cahaya. Oh, apa yang kau pegang, Batara? Aku silau melihatnya. Rupanya Aki Sangkala memberikan keris bertuah padaku. Sehingga merompang pun tidak tahan melihat cahayanya. Singkirkan! Singkirkan benda itu dari tanganmu! Aku tidak tahan, mataku pedih! Mari kita bertarung dengan jujur! Inilah kesempatanku untuk menghancurkannya. Kini saatnya aku menghancurkanmu, Marompang. Hari ini dendam orang-orang sendang karang. Dendam Ganjar dan Kinah. Dendam orang-orang yang pernah kau bunuh. Dendam para guru dan kakek guruku akan aku balaskan padamu. Singkirkan! Singkirkan benda laknat itu dari tanganmu. dia menutup matanya. Ini saat aku menyerah. Ya! Lehernya putus kena seranganku. Hilang, tubuhnya hilang. Uh, kepalaku, oh, aduh. kepalanya tergantung di awang-awang. Ah. Aku tidak boleh buang-buang waktu sebelum kepala itu juga hilang. Ah. Pergilah kau.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 Sekarang kalian lihat, daun pohon-pohon kemboja itu sudah berhenti bergoyang. Berarti pertarungan antara Batara dan Mak Rompang sudah selesai. Ah, siapa yang menangki? Ah, kita belum tahu. Ah, lebih baik kita tunggu saja. Ah, semoga Batara mengalahkan Mak Rompang Ki. Kalian dengar itu? Oh, iya Ki, iya. Iya Ki, ada benda jatuh di sana. Mari kita lihat. Hei! Angkat obor kalian tinggi-tinggi supaya sekeliling tempat ini terang. Ayo angkat. Eh, angkat, ayo, ayo, ayo, terang. Ayo, angkat, angkat yang tinggi obornya. Iya, iya, iya. Berhenti. Kau lihat itu? Hah? Kepala orang. Itu kepala Mak Rompang. Mulutnya menyerengai, sedangkan matanya melotot pada kita. Ini pasti betul-betul kepala Marompang. Oh, ah, iya, ini memang kepala Marompang. Aku ingat betul. Kepala ini yang aku buang bersama anakku. Eh, jangan dipegang dulu. Kepala itu masih mempunyai kekuatan gaib. Nanti kita bisa celaka. Wah, berarti Batara telah mengalahkan Mak Rompang, Ki. Oh, jangan dipegang dulu. Tidak apa-apa, Ki. Aku bisa menghalau kekuatan gaibnya, Ki. Ah, dia pegang. Dia pegang. Oh, betul ya. Pasti dia mempunyai ilmu yang hebat. Oh, sudahlah. Kalau terjadi apa-apa pada dirimu, Aku tidak bisa mengobatinya. <laughs> Aki Sangkala jangan khawatir. Aku tidak akan terkena apa-apa, Ki. Eh, eh, kau mau kemana? Akan membuang kepala ini. Ah, kau terluka. Lukamu berdarah. Ah, ini tadi terkena ranting bab. Jangan dibawa, jangan. Kepala itu akan aku bakar. Aku tahu cara yang paling bagus memusnahkannya, Ki. Jangan khawatir, Ki. Berani betul anak muda itu. Mungkin dia mempunyai ilmu yang hebat, Aki. Aku rasa juga begitu. Oh, ternyata desa kita ini banyak didatangi oleh orang-orang hebat seperti Batara ya, Ki. Pemuda itu memang hebat. Kalau tidak, dia pasti sudah pingsan. Begitu dia memegang kepala Mak itu. Wah, aku selamat Aki Sangkala. Batara, oh, <laughs> aku berterima kasih karena kau sudah dapat mengalahkan Mak Rompang, Batara. Wah, <laughs> kami cemas menunggumu, Batara.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 kami cemas menunggu Batara. Ya kan? Ya, seharusnya sudah dari tadi aku sampai kemari. Tapi kusir kereta Mak Rompang menghalangi aku. Bahkan aku dan kusir Mak Rompang itu sempat berkelahi. Dia terluka, lalu dia lari meninggalkan aku. Ah, wah, kusirnya pun harus kita hancurkan, Batara. Ah, Batara, kemana dia lari? Aku tidak tahu, Aki. Tapi yang pasti, dia pergi mencari kepala majikannya. oh, sayang dia lolos. Aku sudah mengalahkan Mak Rompang. Aku sudah dapat menghantam kepala Mak Rompang dengan keris kecil pemberian Aki ini. Kini tinggal kita cari kepala itu di sekitar semak-semak ini. Karena aku yakin, kepala itu pasti jatuh di sekitar sini. Uh, kepala itu sudah kami temukan di semak-semak ini, Batara. Wah, bagus. Uh, mana kepala itu sekarang? Wah, <laughs> sudah dibawa pergi oleh seorang pemuda. Siapa pemuda itu, Kijaro? Uh, eh, entahlah, kami juga tidak tahu. Wah, yang pasti, dia bukan orang desa ini. Tapi ilmunya hebat. Dia tidak mendapatkan bahaya apa-apa ketika kepala Marompang itu dipegangnya. Betul-betulkah pemuda itu bukan orang sini? Uh, bukan, Batara. Ah, jangan-jangan. Uh, muka pemuda itu luka panjang dari bawah mata sampai ke dekat mulutnya. Uh, iya, iya. iya. Uh, luka bekas terkena ranting bambu di sana. Kok kenal dia? Uh, dialah kusir kereta Marompang. Uh, uh, luka di mukanya itu adalah bekas seranganku. Ah, sejak tadi aku sudah curiga pada pemuda itu. Ah, mari kita kejar dia. Pasti dia belum jauh. Ah, tidak mungkin. Aku yakin dia masih di ujung desa ini, Akikala. Dia itu bukan manusia biasa, Kuta. Dia berjalan bagaikan angin. Dia sudah jauh. Ah, lolos juga maropang itu. Padahal inilah kesempatan untuk menghancurkannya. Kekuatannya tidak begitu hebat karena kepala marompang sedang terpisah dari badannya. Ah. lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Ki? Ah, biar aku dan Batara yang mengejar. Kalian pulanglah ke rumah masing-masing. Jaga diri kalian baik-baik. Ya, siapa tahu Mak Rompang itu kembali lalu menyerang kalian. Aku akan tetap bersama Aki dan Batara di sini. Ya, aku juga Ki. Jangan, Jaro. Kalian berdua juga harus pulang. Karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Wah, eh, baiklah. Ayo Kuta, kita pulang. Eh, ayo. Ayo pulang semua. Ayo pulang semua. Ayo, eh, ayo, ayo, ayo kita pulang ayo. Sekarang kemana kita kejar pemuda itu, Aki? Ah, kalau kita kejar ke rumah Mak Rompang, aku sudah tidak yakin, Batara. Aku merasa rumah itu pun sudah hilang entah kemana. Aku rasa juga begitu, Aki. Mak Rompang tidak akan mau ke sana lagi. Karena dia sudah merasa kalah. Pasti dia dan kusir keretanya pergi ke tempat lain. Ah, aku merasakan hembusan angin pantai. Apa mungkin pemuda itu ke sana membawa kepala majikannya? Kalau Aki yakin, kita ke pantai sekarang juga. Ah, tunggu. Ah, ya, ya. Aku yakin pemuda itu pergi ke pantai. Kalau begitu kita ke sana sekarang juga, Ki. Ayo.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 Sangkala dan Batara berkikas menuju pantai. Takkan dalam seketika kedua orang itu sudah jauh, bertanda mereka berjalan mempergunakan ilmu lari cepat yang sangat sempurna. Sementara sayup-sayup di telinga mereka telah terdengar deburu ombak menghempas pantai. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.